وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Kita lanjutkan taisir al-husul syarah salah satu usul sampai atau hari ini kita akan membahas halaman ha? 32 halaman 32 ya Ma'rifatu dinil Islam insyaallah usul kedua yaitu ma'rifatu dinil Islam al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islami bil adillah wa huwa al istislamu lillahi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal khulusu min asyirk Asas kedua atau al-asl athani asas yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan petunjuk-petunjuknya. Kemudian didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah apa yang dimaksud dengan din al-Islam. Din al-Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal wal khulusu minasyirik. Ketika kita ditanya oleh orang non muslim apa itu agama Islam? Kita bisa menjawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama bisa dengan jawaban sebagaimana Rasulullah SAW menjawabnya. Al-Islamu antum minabillah, al-Islamu anta ilaha illallah wa anna Rasulullah dan seterusnya. Itu bisa. Kemudian bisa juga kita menjawabnya dengan tiga kalimat ini. Yang mana tiga kalimat ini adalah tiga martabat atau tiga asas dalam berislam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Tahu nak? perlu dihukum sebagaimana yang barusan datang Alistislamu lillahi bitauhid Alistislam artinya adalah berserah diri berserah diri lillahi bitauhid berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid dengan mengesakannya dari segi rububiyah uluhiyah ataupun asma wa sifat kemudian tidak sekadar itu melainkan wajib baginya untuk al-inqiyad lahu bi yaitu al-inqiyad artinya tunduk atau patuh. Patuh lahu kepadanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala bi dengan ketaatan. Itu adalah rukun atau asas kedua dalam agama Islam. Yang pertama tadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Yang kedua kemudian juga patuh kepadanya dengan ketaatan. Ketaatan itu di sana tercakup di antaranya mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu semua adalah bentuk <clears throat> ketaatan. Kemudian wal khulusu minasyirk yaitu al khulus ah, al khulus artinya apa? uh, al-khulus artinya memurnikannya, memurnikan diri dari kesyirikan. Mensucikan diri dari ke, ke, kesyirikan. Kalau dalam bahasa Arab kita sering mendengar kholas, artinya kholas adalah sudah. Nah di sini khulus seperti melepaskan diri, eh, menyudahi diri dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan. Berarti itu agama Islam. Agama Islam ketika kita ditanya oleh orang non muslim atau orang kafir dan musyrikin apa itu agama Islam, kita menjawabnya agama Islam adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya dengan uh, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan juga membersihkan diri kita dari kesyirikan. Wa adalah maratib dan uh, din al-Islam, uh, agama Islam itu memiliki tiga derajat, tiga martabat. Martabat artinya derajat. Seseorang yang bermartabat berarti seseorang yang berderajat ya, memiliki derajat, memiliki posisi. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-iman dan yang ketiga adalah al-ihsan. Yang tertinggi adalah al-ihsan sebagaimana di hadis Umar bin Al-Khattab yang pernah kita bahas yaitu ketika hadirnya Jibril alaihi salam. Al-Islam wal <clears throat> wa kullu martabatin laha arkan. Dan kullu setiap martabah martabat tersebut yaitu Islam, iman dan ihsan laha baginya atau mereka tiap-tiapnya memiliki apa? Memiliki rukun-rukun. Rukun itu kan artinya anggota kan? Ruknun artinya anggota yang harus ada dalam suatu hal. Jika suatu hal memiliki rukun berarti rukun tersebut pasti harus ada di padanya. Sebagaimana rukun solat, jika tidak ada rukun solat ditunaikan satu saja itu berarti solat tersebut rusak. Nah begitu juga dengan Islam, iman dan ihsan tiap-tiapnya memiliki memiliki rukun dan anggota masing-masing. Fa'arkanul Islam, rukun-rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, yaitu syahadat syahadat di sini bersaksi atau menetapkan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang teragung dalam Islam. sehingga diwajibkan untuk orang-orang yang masuk Islam untuk nutuk mengucapkan la ilaha illallah dan mengiklankan atau menyiarkan bahwasanya dirinya telah masuk Islam. Jadi tidak masuk Islam sendiri kemudian orang-orang nggak ada yang tahu. Melainkan harus ada yang tahu bahwasanya dia adalah, dia adalah orang Islam supaya apa? Supaya terhukumi oleh kaum muslimin bahwasanya dia adalah saudara mereka. Karena kalau seorang non muslim dia hanya bersyahadat kemudian tidak ada seorang pun dari muslimin yang tahu bahwasanya dia telah bersyahadat, maka tidak salah bagi orang-orang muslimin yang lain untuk menghukumnya sebagai kafir karena mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, ya. Bagaimana jika misalnya kaum muslimin melihat seseorang sholat Misalnya kita melihat seseorang di pasar masuk masjid kemudian sholat Apakah kita perlu menanyakannya kamu sudah bersyahadat? Apakah kamu muslim? Enggak, enggak perlu. Kita cuma menghakiminya sesuai dengan apa yang dia adanya. Misalnya orang orang pasar, orang-orang di masjid, kita lihat sholat ya, kita anggap semua kaum muslimin, enggak ada satupun yang kita seuzonkan bahwa di antara mereka kaum kafir misalnya enggak. Ya, nah jadi itu secara zahir kita memandang memandang siapapun yang sholat maka dia pasti muslim. Wallah alam, jikalau memang dia misalnya aslinya orang muslim kemudian masuk ke masjid sembarangan atau gimana, nah itu masalah lain dan tidak perlu kita pertanyakan tiap-tiapnya. Wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi itu uh, dua rukun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wajib bagi kita tiap-tiap kita untuk mengetahui dua ini la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dan benar-benar meresapi kalimat ini baik ketika tahiyat e, pertama atau kedua atau di berbagai tempat ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika misalnya kita merasa futur atau merasa banyaknya gejolak jiwa dan juga galau atau sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, maka berzikirlah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena siapa tahu gejolak hati tersebut disebabkan kita ini uh, kurang berzikir dan juga kita kurang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang, seseorang misalnya dia menginginkan untuk menjadi eh, nomor pertama misalnya di sekolahnya atau di kampusnya misalnya Kemudian ternyata yang didapatkan justru sebaliknya, dia justru nilai-nilai yang didapatkan sangat tidak memuaskan atau meleset dari perkiraan padahal dia sudah berusaha. Maka hendaklah dia untuk berzikir kemudian mengingat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Maksudnya dia harus ingat lagi flashback niat dia ke siapa? Niat dia ke apa? La ilaha illallah pada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah yang mengatur itu semua dan bahwasanya apa yang telah dia usahakan itu adalah persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak layak baginya untuk berputus asa dari rahmat Allah karena rahmat Allah tidak hanya pada misalnya nilai atau pujian manusia bahkan pujian manusia kadang menjadi fitnah dan ujian dan juga nilai-nilai kadang menjadi fitnah dan ujian e, kemudian Muhammad Rasulullah dia juga harus flashback sebelumnya apakah memang dia ketika belajar itu dia beritiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi bahkan seorang tolim ilmu syar'i di kampus syariah itu justru di ketika ujian walaupun ujian tengah semester misalnya kemudian menyontek kepada temannya bisa aja kemudian dapat nilai yang baik dari salah satunya dari hasil contekan tersebut walaupun sedikit namun yang didapatkannya dari nilai tersebut adalah nilai yang bersubhat dan sebenarnya berpotensi untuk melahirkan keharaman berikutnya. Dan ini bahaya, bahaya. Meskipun sebagian berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak akan berpengaruh pada gaji kerjanya, namun bagaimanapun hal tersebut pasti akan berpengaruh pada dirinya nanti kelak akan ditanya. Jadi bagaimanapun bukan ilmu akhirat saja, ilmu dunia juga seperti itu. Jadi bagaimanapun Ingat bahwasanya tiap apa yang kita perbuat, ingatlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Apapun itu, hal sekecil apapun. Bahkan ketika kita imatatul ada ada anitori, kita uh, menyingkirkan kerikil atau bebatuan atau misalnya paku payung dan sebagainya di jalan sehingga kaum muslimin selamat dari keburukannya. Nah, itu kita layak bagi kita untuk apa? Ber mengingat bahwasannya hal ini ditujukan terutama untuk sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai itibar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih jika dalam urusan ilmu. Dalam urusan ilmu jika ingin ilmunya berkah, maka utamakan dan yang paling pertama mengingat syahadat yang sering kita lakukan bahkan tiap hari di tiap solat. Asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah. Dengan itu kita memulai mencari ilmu dengan keberkahan Insya Allah Dan juga jangan lupa membaca bismillah dalam setiap perbuatan-perbuatan yang baik terutama berkaitan dengan ilmu syar'i. Ucapan bismillah atau alhamdulillah dan semacamnya. Karena dari situ kita seperti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati ilmu yang kita punya. Kita lihat banyak orang ya atau sebagian dari kaum muslimin mereka diberi keutamaan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun yang terjadi adalah sebaliknya mereka memelintir ilmu tersebut sehingga menipu banyak orang dengan syubhat-syubhat yang mereka taburkan dan bisa bisa jadi hal ini disebabkan niat yang tidak ikhlas dan juga luput darinya madmun atau isi dari dua kalimat syahadat maksudnya dia tidak ikhlas berarti tidak ada ketegakan la ilaha illallah di dalam mencari ilmunya. Kemudian dia juga <clears throat> menyelisihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hal mencari ilmu. Dan itu sangat buruk nantinya. Seseorang jika memang dia sudah tidak ikhlas dari awal mencari ilmu, kelak dia ketika menjadi menjadi pengajar untuk umat, itu justru Allah Subhanahu wa taala akan membalikan keadaannya sebalik dari ulama rabbani, justru ulama su jadinya alhamdulillah. Nah itu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis solah. Wa iqamus solah itu adalah asas atau rukun Islam kedua setelah syahadat an la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan iqamus solah itu tujuannya ya tentu beribadah kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan menghibahkan bagi orang-orang yang salat dan mengerjakan salat lima waktu terutama pada awal waktunya terutama pada yang salat jemaah itu akan dihibahkan padanya tazkiyatun nufuz, kebersihan jiwa-jiwa. Ingat manusia itu tidak luput dari dosa dan juga keseharian manusia bisa saja melakukan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia dengan seringnya mereka berbuat dosa untuk segera bertaubat. Makanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Dani Adam, anak-anak Adam itu semuanya pasti khata, Khotta di sini menunjukkan adanya tasydid khot. Apakah dengan begitu saja Allah membiarkan mereka berbuat salah? Tidak, Allah memberikan obatnya, memberikan solusinya yaitu wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang bersalah, yang sering bersalah adalah yang sering bertaubat. Berarti bertaubat berulang-ulang. Nah, solat itu sebenarnya di dalamnya terkandung banyak hal yang mengindikasikan pertaubatan kan. Kita mengagungkan Allah ya kan. Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azimi. Kemudian apalagi di antara dua sujud doanya apa? Apa doanya? Lupa kalau di sini. Kalau salat ingat ya. Karena udah biasa. Ah, subhana rabbiyal ala kemudian bangun kemudian rabbi Allahumma firli apa Allahumma? Hah? Rabbi firli warhamni. Nah, di situ ada ilfirli kan, ampunilah aku. Nah, dos uh, salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar yaitu mencegah dari kefahisan dan kemunkaran. Kita mungkin pernah atau bisa jadi tiap hari kita melakukan suatu kefahisyaan dan juga kemunkaran, kemaksiatan dan sebagainya. Dan kemudian ketika kita sholat kita ingat terhadap kemunkaran itu sehingga kita taubat darinya. Nah, kita perhatikan di sini urutan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat kan tadi. Nah, syahadat la ilaha illallah itu keduanya dan Muhammad Rasulullah masuk ke bab taharah. Kemudian iqamus shalah rukunnya atau asasnya juga bab taharah. Jadi yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan bab taharah dan juga yang ketiga berkaitan dengan bab taharah. Nanti yang keempat berkaitan dengan bab taharah, yang kelima pun berkaitan dengan bab taharah. Mengerti? Yang pertama, syahadatul an la ilaha illallah apa ini apa eh, korelasi dengan kebersihan membersihkan jiwa dan itu yang lebih penting. Ya kan? La ilaha illallah membersihkan jiwa dari kesyirikan baik itu kecil ataupun besar kan? Nah, itu masuk ke taharatun nufus, kebersihan jiwa dan tazkiyatun nufus. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu juga masuk ke bab taharah ma'nawiyah untuk kejiwaan juga, yaitu taharatun nufus anil bidah. Ya, kalau misalnya yang pertama taharatun nufus anil ya kan? membersihkan jiwa kita dari kesyirikan itu la ilaha illallah. Kalau Muhammad Rasulullah membersihkan jiwa kita dari kebid'ahan. Dan dua itu syirik dan bid'ah. Itu adalah dua penyakit asasi yang menjangkiti umat. Jika umat terkena syirik pasti akan bid'ah. Dan jika umat terkena bid'ah nanti akan syirik ujungnya. Karena apa? Karena kaum muslimin mereka tidak menghayati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ada juga toharatun nufus yang kedua, yaitu sholat. Kebersihan jiwa yang kedua, yaitu sholat. Namun kebersihan jiwa yang kedua ini memerlukan kebersihan jasmani. Nah, kebersihan jasmani, maksudnya kebersihan fisik dan kebersihan apa tempat. Dan juga pakaian dan sebagainya. Makanya masuk bab toharoh. Mengapa para ulama mayoritas atau hampir semuanya menjadikan bab toharoh sebagai bab pertama dalam fikih? Karena miftahus solat at-tuhur bahwasanya uh, kunci dari solat itu adalah kesucian, uh, perbuatan bersuci. Kalau misalnya kunci tidak ditemukan, maka bagaimana bisa terbuka solat tersebut? Tidak mungkin. Makanya Allah eh, Rasulullah SAW bersabda layak yaqbalullahu la yaqbalullahu salata man astagfirullahalazim. La yaqbalullahu salata man la astaghfirullah. Saya terjemahkan saja. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang belum bersuci orangnya pemilik salat tersebut dengan maaf. Jadi tidak akan diterima salat orang yang tidak dalam keadaan suci dari hadas ataupun najis. Kalau hadas itu kan bersifat maknawiyah kita di diri kita junub, kemudian setelah buang air dan sebagainya. Kalau misalnya najis itu baik di pakaian, di tubuh maupun di tempat kita sholat. Nah itu semua membutuhkan kebersihan. Jadi kunci pertama apa tadi? Syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua kan sholat. Nah sholat itu membutuhkan dua kunci. Kunci pertama adalah ikhlas dan itibar yaitu syahadat dulu, nggak mungkin seorang kafir sholat kemudian diterima oleh Allah nggak mungkin. Dia harus syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kunci kedua apa? Yaitu toharoh jasmaniyah, makaniyah dan sebagainya. Yaitu kebersihan uh, pakaian, tubuh dan juga uh, tempat. Nah itu rukun-rukun Islam. Yang kedua ini itu akan berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang misalnya sudah merealisasikan semua ini rukun Islam maka dia akan pindah ke martabat keimanan. Pasti pindah ke martabat keimanan. Kemudian yang ketiga berkaitan itauz zakat. Itauz zakat itu berkaitan juga dengan apa? Dengan kesucian. Taharah juga maksudnya. Kenapa? Karena zakat secara bahasa artinya adalah apa? Pensucian, pembersihan. Coba antum cari bab zakat di kitab-kitab fikih. Apa zakat secara bahasa? yaitu membersihkan membersihkan harta antum dari apa? Ya karena harta antum ada hak fakir miskin dan orang lain yang membutuhkannya. Nah harta tersebut sekian persen, baik itu dari perdagangan, baik itu dari karena memang zakat wajib pada masanya, atau baik itu dari eh, pertanian dan sebagainya. Nah itu semua ada sekian persen yang Allah tentukan sebagai harta kotor yang wajib untuk antum berikan kepada orang yang berhak. Dan harta kotor tersebut antum tidak berhak memilikinya. Nah, jadi ketika misalnya seseorang tidak menunaikannya harta kotor tersebut maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika dia memakannya maka sama aja memakan dengan memakan api neraka sebagaimana sebuah hadis sahih. Jadi uh, ada tadi yang pertama syahadat la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah itu kebersihan jiwa dari kesyirikan dan kebid'ahan. Dan kemudian yang kedua syahadat uh, iqamis sholat juga berkaitan dengan kebersihan jiwa dan itu juga berkaitan dengan kebersihan fisik, tempat, pakaian dan badan. Dan kemudian kita uzaka kebersihan harta. Kebersihan harta di sini memang sifatnya maknawi. Namun justru yang maknawi inilah yang lebih penting sebenarnya. Kemudian wasaumi Ramadan dan Eh, puasa di bulan Ramadan yang merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang mukallaf, yang balik dan juga tidak berhalangan. Nah, saum Ramadan, kita tahu saum secara bahasa adalah imsak, yaitu menahan sesuatu ya. Menahan sesuatu. Eh, saum Ramadan juga berkaitan dengan kebersihan, kebersihan jiwa tentunya. Makanya dalam surat Al-Baqarah Al-Baqarah Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di situ ada tulisan tattaqun agar kalian bertakwa. Sifat takwaan itu berarti menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tahu ada kata takut. Takut itu berasal dari takwa. Begitu juga dengan taqiyah. Taqiyah berasal dari kata takwa. Wahajil baiti Eh, wahajil wahajul baiti. Tadi ini bukan ita zakah ya, berarti ita uz zakah. Kemudian Wasau Ramadan, wahajju baitillahil haram. Dan hajju baitillahil haram merupakan puncak dari kebersihan jiwa jika memang dia ikhlas lillahi taala dalam menunaikannya. Kalau misalnya kita lihat haji dan umroh sebagian misalnya naudzubillah artis ataupun tokoh-tokoh tertentu mereka melakukannya hanya demi sensasi semata kemudian seolah-olah itu adalah sebuah pajangan untuk diberi gelar haji akhirnya bukan haji mabrur yang didapatkan justru sebaliknya ya justru memang setelah itu kelihatannya seperti alim namun kemudian setelah beberapa hari kemudian kembali ke asal bahkan lebih buruk lagi yang mana itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak karena tidak ikhlasnya jadi hati-hati kalau misalnya kita menunaikan sebuah amalan yang sebenarnya seharusnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala namun ternyata niat kita awalnya itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala maka hukumannya nanti setelah beramal itu itu justru akan terhasilkan lebih buruk dari yang disangkakan seperti yang tadi kita tuturkan tentang mencari ilmu misalnya jika memang dari awal tidak ikhlas lillahi taala hanya mencari gelar misalnya ya nah kemudian ini ilmu syariah yang maksudnya Eh, kemudian setelah jadi ya setelah jadi dia seorang yang ditokohkan umat ataupun yang dipanut oleh umat apa terjadinya sebaliknya yang dilempar olehnya adalah syubhat nah itu penyebab kalau misalnya kita melihat ada seorang alim dan kita tahu dia pinter menghafal banyak dan kemudian dia punya banyak kajian misalnya atau punya banyak kitab namun ternyata yang diisi oleh dia bukanlah ilmu yang sebenarnya melainkan justru hanya melempar tudingan syubhat dan khurafat dan semacamnya. Itu menunjukkan dari awal imma dia tidak ikhlas atau imma dia ikhlas namun cara menuntut ilmunya itu salah. Misalnya dia ikhlas memang dari awal. Namun kemudian di pertengahan dia dengan manhaj yang salah. Salah satu manhaj yang salah itu apa? Membahas tentang ikhtilaf tahzir semacam-macamnya di pertengahan bahkan di awal dia ber mencari ilmu. Ini manhaj yang salah. Manhaj yang salah. Oke, kita benar kalau misal kita dari awal kita harus tanamkan anti kesyirikan, benar. Tetapi ada hal-hal yang bersifat basic, ada juga hal-hal yang detail dan itu tidak cocok untuk pemula. Nah, <clears throat> ada juga tentang masalah subhat-subhat, kemudian tentang masalah tahzir dan saling mencerah antara ulama dan hal-hal seperti ini untuk pemula di, jika di dikonsumsi oleh mereka maka justru yang terjadi sebaliknya orang itu malah jauh lebih buruk tingkahnya daripada ketika dia tidak punya ilmu dan itu terjadi banyak terjadi karena apa dia awalnya niatnya ikhlas namun ternyata di pertengahan dia tidak itibak pada sunnah rasul tidak ada itibak pada sunnah rasul ketika mempelajari awal-awal itu langsung membahas tentang misalnya perkara ya perselisihan antar ulama terhadap yayasan fulan atau gimana tentang eh, tentang apa-apa. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kita lihat dalam periode Mekah, kalau kita lihat ayat-ayat apa sih yang turun mengenai asma wa sifat, mengenai tauhid uluhiyah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari, dari segi khalq, rizki dan sebagainya. Itu yang pertama dibangun. Bukan soal kita mempermasalahkan kenapa yayasan ini gini, kenapa ustaz bulan begini, enggak ada itu. Kalaupun ada, kita mempertanyakan orang-orang kafir dan musyrikin itu lebih awal, lebih lebih terdidahulukan daripada individu muslim yang sebenarnya bahkan seharusnya justru kita ingat kebaikannya. Tapi itu tadi ya soal yang tadi. Oke kemudian uh, jadi <clears throat> Kita lihat paragraf berikutnya di halaman 32. Qauluhu al-aslu tsani yaitu asas yang kedua dari usul ats-tsalatsah ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui agama Islam dengan al-adillah. Uh, maksud dari sini bahwasanya ya, kita bukan berarti menjadikan setiap orang itu wajib untuk mengetahui setiap hal perkara agama secara detail dengan adil dengan dalil-dalil karena tidak semuanya bisa menangkap maksud dari dalil. Ya, tidak semuanya ya. Fadinu fil lughah, ad-din secara bahasa itu yutlaku ala ma'anin idda iddat ma'anin iddatin minha agama secara bahasa itu dimutlakan maknanya menjadi beberapa. Ada beberapa makna secara bahasa. Yang pertama at-ta'atu wal inqiyad. Yang pertama adalah ketaatan dan ketundukan, kepatuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ma bihil insan. Ma bihil insan yatadayyan itu artinya yang mana manusia itu mendekatkan diri padanya. Itu adalah agama. Mendekatkan diri padanya. Bagaimana itu secara bahasa ya? Dan Al-ma'na tsani yadkhulu fi mafhumihi al-ma'na al-ula ma'na al-awwal. Makna yang pertama, uh, eh, maafkan, makna yang kedua yaitu apa yang manusia berdekat diri padanya itu masuk ke dalam pemahaman makna satu. Jadi sebenarnya saling berkaitan. Kemudian ada juga opsi ketiga ketika kita ditanyakan oleh orang kafir misalnya, apa sih agama Islam? Ada juga definisi lain yaitu ad-dinul islami, agama Islam adalah ad-din allazi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam huwa ad-din adalah agama allazi yang ba'atsallahu bihi. bahasa artinya mengutus. Berarti agama yang Allah mengutus dengannya siapa yang diutus Muhammad SAW Ini adalah din Islami secara khusus ya. Adapun din Islami secara umum itu setiap rasul, setiap nabi yang Allah uh, utus ke muka bumi itu semua adalah Islam. Islam secara umum dengan syariat yang secara asas itu sama namun secara keumuman atau secara parsial masing-masingnya terdapat hukum-hukum yang berbeda antara syariat. Ja'alahu khatimatal adyan yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'ala menjadikannya yaitu ad-din al-Islam yang khusus ini khatimatal adyan di sini bukan menutup dalam artian ikhlas bukan. Bukan menutup dalam artian berarti uh, agama sebelumnya batil semua enggak, bukan gitu maksudnya. Melainkan di sini agama Islam itu memiliki syariat-syariat yang sifatnya final dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Sebagaimana kalau misalnya sebelumnya syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Nabi Isa itu masih bisa diperbaharui dengan syariat setelahnya yang akhirnya ada pada syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan para umatnya. Wa akmalu wa akmalahu ibadihi dan telah menyempurnakannya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama kita alhamdulillah adalah agama yang paling sempurna. Mencakup seluruh segi kehidupan. Kalau misalnya dalam Bible atau Injil yang diturunkan kepada Isa itu lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat suluk bagaimana menjalani hidup bukan dari segi hukum kalau dari segi hukum lebih dekat kepada Taurat Nabi Musa alaihi salam nah adapun Al-Qur'an Al-Karim maka mencakup di dalamnya segala semua semuanya semuanya dari urusan kauniyah penciptaan sampai urusan syariat yang di dalamnya tercakup usul dan juga aqidah dan tercakup di dalamnya furu' atau maksud saya dari furu' di sini adalah hal-hal yang tidak uh, asasi dalam agama dan juga perkara hukum fikih. Wa atamma bihi alaihimun ni'mah dan telah E, menyempurnakan dengan agama tersebut atas hambanya yaitu apa kenikmatan. Maka kita wajib mengetahui bahwasanya kita memiliki syariat Islam yang mana itu adalah kenikmatan bagi kita, bahkan kenikmatan bagi orang kafir sekalipun, bahkan kenikmatan bagi hewan. Kita memiliki syariat tentang hewan punya. Kita memiliki syariat menghadapi orang kafir dan dalam orang kafir kita memiliki beberapa kategori ya kafir apa kafir apa dia berlawan atau dia mencari keamanan atau dia memang adalah orang yang berada atau orang kafir yang berada dalam posisi kenegaraan sebagaimana kita sebagai rakyat biasa itu semua sudah diatur dan itu semua kenikmatan untuk semuanya untuk ibadihi untuk semua hambanya bahkan kenikmatan untuk hewan nah, kita dilarang untuk menyiksa hewan dan sebagainya. Maka itu semua masuk ke dalam syariat Islam. Tidak ada agama lain yang memiliki syariat seperti syariat Islam dan juga tidak ada agama lain yang mana mutakhosis atau spesialis dalam agama tersebut seperti spesialis agama Islam. Tidak ada. Kalau kita melihat literatur literatur yang telah ditelurkan oleh para ulama di zaman dahulu dari awal mula penulisan dan awal mula uh, maraknya penulisan kitab di abad kedua Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah sekarang kalau kita lihat kita kumpulkan beberapa nya kita dapatkan bahwasanya tidak ada tidak ada yang lebih memperhatikan kitab dan ilmu selain kaum muslimin tidak ada kaum kufar apakah mereka memperhatikan ilmu agama mereka enggak secara umum enggak dan ada secara khusus memang memperhatikan keilmuan agama mereka namun yakinlah bahwasannya ada kholal dalam hati mereka ada semacam lubang-lubang yang belum bisa mereka isi karena apa tidak sempurna syariat mereka tidak sempurna syariat mereka dan andai mereka melihat literatur klasik Islam dan juga mereka benar-benar tulus mencari kebenaran maka mereka akan mendapatkan bahwasanya Islam itu benar tanpa adanya keraguan kalau mereka tulus. Namun sayangnya orientalis rata-rata tidak tulus. Sayangnya. Tidak tulus, tidak jujur, tidak ikhlas. Itu judul lagu itu semuanya. Iya, itu lagu yang lagi booming tahun 2005 2006 itu ya. Nah, awal petaka Indonesia dengan glamor musiknya itu tahun 2003 kemudian 2 sampai 2005 itu. Itu kebangkitan. Hah? Petaka musik maksudnya kebangkitan musiknya. Kalau ada Nahdlatul Ulama, ini Nahdlatul Musik. Nahdlatul itu kan kebangkitan kan? setelah itu ya mulai bermunculan sampai sekarang kan yang grup-grup alay kemudian boyband boyband yang fashionnya itu binatang pun kalah stylenya dengan mereka itu macam-macam mereka sih dan tidak berkualitas sama sekali baik dari segi kemanusiaan ataupun dari segi musikalitas nggak ada kualitasnya mereka dibilang manusia juga sulit karena seperti itu tikahnya. bilang. Oke, kemudian sampai mana sih sebenarnya? kita? Oh, ma'rifatud din la budda an takuna maqrunatun dalil. Mengetahui agama, di sini mengetahui agama secara umum ya. Secara mujmal global. La budda harus an takuna menjadi makrunah. Makrunah di sini bukan artinya mi. Makrunah itu ada artinya mi, tapi di sini pakai qaf. Makrunah artinya terkorinkan, tersandingkan dengan dalil. Maksudnya harus berdasarkan dengan dalil kalau misalnya kita mau mengetahui tentang agama. Tapi itu secara global. Adapun secara terperinci banyak sekali hal-hal yang tidak diwajibkan bagi kaum muslimin secara umum untuk mengetahuinya dengan dalil. Ya. Ada diantaranya dalil uh, berkaitan dengan hukum-hukum cabang fikih misalnya. Apakah wajib bagi misalnya orang umum yang nggak tahu apa-apa? Uh, apa hukum uh, apa namanya memungut tadi memungut apa memungut duri dari jalan? Terus orang itu wah itu bagus itu dalam syariat Islam. Apa dalilnya? Apa dia harus jawab dengan dalil bahasa Arab? Enggak harus. Yang mengharuskan biasanya kita dan kita sendiri nggak hafal sebenarnya. Ya, kita bertanya apa dalilnya, apa dalilnya, apa dalilnya. Sendirinya kita tidak pernah menghafalkan dalil. Tapi cuma merasa sering ngaji, kemudian saya merasa tahu dan sebagainya. <clears throat> takutnya ada kesombongan dalam hal ini, takutnya. Walaupun tidak mesti sombong, namun sikap kritis saja, tapi takutnya ada perasaan sombong dan merasa sudah lebih baik gitu kan. Nah, uh, juga ada beberapa hal yang bersifat fitrah yang sebenarnya Orang tidak menghafal dalil pun dia sudah sah dengan fitrah tersebut. Misalnya orang tua antum atau orang tua anak kita, nggak apa-apa. Orang tua kita semua lah. Orang tua kita misalnya tanyakan, di manakah Allah? Apakah harus menyebutkan hadis Nabi, kemudian ayat Al-Quran, kemudian kok hadis Nabi, perawinya siapa, jalur sanatnya siapa? Enggak <laughs> harus. Dan ketika orang tua kita mengatakan Allah itu di atas langit, sudah selesai perkara karena fitrahnya seperti itu nah, kita nggak tahu kalau fitrah kaum kaum lain dalam masih kaum muslimin namun mengira Allah tidak ada tidak ada tempat tanpa arah dan sebagainya itu urusan mereka dan kebingungan terjadi pada mereka mudah-mudahan tapi itu dari fitrah nah fitrah bisa menjadi dalil ya ketika seseorang mengubandangkan doanya dalam kesepian ya, Kemudian dia merasa ada penghadiran hati untuk menunjuk ke atas. Itu fitrah. Dia tidak harus hafal dalil dulu sebelum dia apa? Merujuk ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah fitrah. Sudah fitrahnya. Baik itu orang ateis bahkan ketika sudah terpepet, kejepit dan tidak ada penolong secara fitrah ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sebenarnya jahil tentang siapa itu Allah, tapi secara fitrah Hah? Jadi fitrah ini menyamakan antara yang alim dan jahil. Orang orang jahil pun kalau Allah sudah beri fitrah dan masih ada fitrahnya, itu tahu tentang fitrohan tersebut. Hah? Dan sama dengan orang alim, namun orang alim lebih mendalami. Gitu. Kemudian liyakuna ala basiratin min amri dinihi dan ini sahih liyakuna agar dia berada di atas basirah basirah itu basir basor apa arti basor apa arti nama bapak antum kan basori nah berarti basori itu artinya apa Pak penglihatanku nah, antum anaknya Agus Hasan Basori nah. oh, bukan penglihatan jadi kalau misalnya seseorang mengetahui agama bahkan mengetahui cabang-cabang fikih misalnya dengan dalil dan dia ingat walaupun tidak hafal ya dia ingat dalil tersebut dia tahu bahwasanya itu sudah disyaratkan oleh Allah, Allah Allah dan Rasulnya maka itu dia berjalan di atas basirah di atas apa ilmu di atas penglihatan karena yang namanya ilmu itu berarti kan melihat ya kalau misalnya namanya tidak berilmu berarti tidak melihat makanya orang tidak berilmu sama aja dengan orang buta atau dalam kegelapan pak. Lianna dzalika min asbabi tsabati 'inda su'al fil Karena hal tersebut termasuk dari sebab-sebab as-sabat. itu tetap atau teguh 'inda su'al ketika pertanyaan. Maksudnya ketika ditanya nanti dalam kuburnya bi taufiqillah dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tidak seorang pun yang mampu menjawab uh, persoalan-persoalan di dalam kuburnya tanpa adanya hidayah taufik, bukan hidayah irsyad di sini. Udah beda, bukan hidayah irsyad. Itu umum. Hidayah taufik ini khusus. Jadi memerlukan hidayah taufik di sini. Kalau misalnya orang Nasrani kemudian mengkritisi kita, kita itu beribadah kepada orang Nasrani. Kita sudah diselamatkan oleh juru selamat, nah, Mbah Marijan mungkin ya. Nah, kemudian beda sama orang Islam, tiap hari meminta petunjuk, Ya mereka kasihan sekali, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat kan, berarti minta tunjuk tiap hari. Nah itu tanda ya karena mereka jahil, karena mereka tidak tahu mereka sendiri tersesat dan itulah perkara orang sesat. Orang sesat akan menyesatkan orang benar dan mengira orang benar tersebut sesat. Sementara orang benar akan menganggap orang sesat sesat. Ya kan? Sahih. Nah, hidayah itu kan artinya petunjuk ya. Petunjuk. Nah sekarang tanya kepada orang Kristen misalnya, uh, tanya perkara agama lah tentang, atau tanya apakah kamu pernah berbuat dosa? Kalau dia bilang tidak pernah, oh berarti tidak merasa. Kan? Nah kalau misalnya dia bilang pernah, kemudian ada apa setelah dosa itu? Apakah kamu bertaubat atau enggak? Nah kalau misalnya dibilang bertaubat berarti apakah minta petunjuk dengan taubat tersebut atau enggak? Nah, di sini kita misalnya taubat nih. Kita kembali kepada Allah. Nah, kita minta petunjuk juga. Harus minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya orang kafir Nasrani tersebut mengatakan, "Tidak, tidak perlu minta petunjuk taubat Allah, taubat kepada Tuhan." Terus yang nunjukin kamu siapa? Nah, kan? nggak ada yang nunjukin. Beda dengan kita, kita selalu meminta petunjuk. Nah, kemudian jika dia mm, berdosa tapi tidak meminta petunjuk, eh, apa? Tidak bertaubat, berarti apa gunanya kamu kembali? Apa gunanya Tuhan bagi kamu? Hah? Kamu berdosa, bersalah, berkotoran. Nah, nah sekarang kamu punya eh, berkotoran seperti itu, apa kamu tidak meminta kepada Allah untuk membersihkannya? Kalau misalnya tidak meminta kepada Allah untuk membersihkannya, berarti kapan kamu bersihnya ya kan? Nah, ke dalam Islam kita diminta untuk meminta hidayah tiap saat, tiap hari, tiap sholat. Itu menunjukkan begini, menunjukkan bahwasanya justru kita itu konsisten ya. Hmm. Konsisten apa? Konsisten meminta petunjuk pada Allah sehingga kita tetap konsisten diberi petunjuk oleh Allah. Beda dengan antum Nasrani antum tidak pernah meminta petunjukan berarti ya antum nggak punya petunjuk makanya antum nggak minta petunjuk bingung gak? beda dengan kita kita meminta petunjuk ya kita ditunjuki ah kalau misal antum nggak minta petunjuk sama Allah apa gunanya Tuhan bagi antum nggak ada gunanya nggak ada manfaatnya bagi antum dengan keimanan terhadap Tuhan Terus apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sebagaimana antum sendiri nggak menggunakan gereja di hari Minggu. Nah, cuman orang-orang yang soleh dalam tanda kurung saja yang masuk ke hari Minggu kan. Dan itu pun mereka di sana kan cuman menyanyi. Dari ah. jam ah, 9 Dari jam 9 sampai jam 12 ya. Intinya menyanyi, kemudian ada khutbahnya. Atau kadang-kadang ada khutbah juga. Nah, kemudian apa? Selesai habis itu nggak ada apa-apa. Setelah itu menyanyi menyanyi seminggu kalian berlumuran dosa, ya. Kan pernah salah mereka. Kalian pernah salah? Pernah. Berarti dosa nggak? Dosa. Oke. Okay. Kemudian setelah dosa kalian ngapain? Nyanyi. Ya udah. Apa bedanya dengan setan? Habis melakukan dosa kemudian bernyanyi eh, apa bedanya dengan setan? Justru bernyanyi menunjukkan kesenangan, bukan pertaubatan. Baik itu urusan mereka, insya Allah. Mudah-mudahan banyak yang dapat hidayah dari mereka ke menuju ke Islam. Uh, kemudian wadinul Islam. Atau nah, ini hal ini uh, udah sebenarnya udah terjelaskan. Kita langsung ke halaman berikutnya halaman 34. Fadadilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha Illallahu. wa la ilaha illa la ilaha illahu wal azizul hakim. Fadalilu syahadah, dalil dari syahadat. Apa arti syahadat? Syahadat artinya bersaksi ya. Persaksian aslinya, syahadat persaksian atau pernyataan. Qauluhu ta'ala perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kita perhatikan nanti kita garis bawahi Allah ya. Allah lafaz Allahnya maksudnya kita garis bawahi. Syahidah, syahidah di sini artinya menyatakan, telah menyatakan. Allah, Allah di sini kita garis bawahi kemudian tulis nomor number one Pertama kemudian dikurung kecil-kecil annahu la ilaha illa huwa bahwasanya la ilaha tiada ilah ilah artinya apa sesembahan yang berhak disembah illa huwa kecuali dia yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian wal malaikatu dan malaikat itu kita garis bawahi nomor dua poin kedua kemudian wa ulul ilm ulul ilm berarti ahlul ilm ulama orang yang berilmu, orang yang berilmu. Oh, ahli ilmu di sini bukan berarti harus disebut sebagai ulama, tidak, tapi orang yang memiliki ilmu gitu mas. Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, bukan ilmu fisika ya ya. di sini, nggak masuk di sini. <laughs> Wa ulul ilmi dan orang yang berilmu tiga ya berarti ya. Tapi di sini berarti ada tiga. Oke, okay? Allah, kemudian malaikat, kemudian ulul ain. Qaiman bil qist. Qaim menegakkan, menegakkan bi al qist atau tegak bil bil qist. Al qist qistun artinya adalah keadilan. Hah? Berarti penerbit kisti artinya apa? Keadilanku maksudnya kan? qist. Hah? Qist. Kisti press. Ya. Eh. Ya percetakan keadilan mudah-mudahan nggak berkaitan sama politik ini kemudian la ilaha illahu ditekankan lagi la ilaha illahu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia al aziz al hakim sifat untuk huwa Allah subhanahu wa taala al aziz yang maha perkasa al hakim yang maha adil ayat ini agung sangat agung dan juga perlu dimaknai banget sangat sangat <clears throat> kalau misalnya kita pernah dengar kitab karya Ibnu Qayyim al Jauziyah tiga uh, namanya adalah Miftahu Adar Miftahu dari Sa'adah wa Mansur Wilayati Ahli Ilm wal Irada. Kalau uh, di sini kitab ini ya saya review sedikit. Karya Ibnu Qayyim al Jauziyah kalau diartikan miftah artinya kunci ya. Dar negeri atau rumah as-sa'adah kebahagiaan. Maksudnya kunci kunci surga berarti kan? Nah, kunci jannah. Surga itu aslinya dari bahasa nenek moyang kita. Uh, dar as-sa'adah kunci surga. Wa mansur wilayati ahli ilm wal iradah. Mansur artinya tersebar wilayah walayah walayah Wala ya, artinya wala ya, Kecintaan ya bisa. Bisa artinya kecintaan juga. Ahli ilm wal iroda, Di sini ada dua yang kita fokuskan. Ahli ilm wal iroda. Ahli ilm artinya apa? Pemilik ilmu, ulama, pemilik ilmu, orang yang berilmu wal iroda dan ilo iroda artinya apa? Kemauan. Ahli ilm wal iroda, Pemilik ilmu dan pemilik kemauan. Sekarang apakah semua pemilik ilmu itu memang mau untuk masuk dari sa'adah? Belum tentu. Itu maksudnya. Jadi syaratnya pertama ilmu dan juga kemauan. Nah, yang tadi berkaitan dengan keikhlasan tadi. Nah, mencari ilmu. Kalau misalnya dia tidak ikhlas berarti sama aja dia tidak mau dengan ilmunya tersebut untuk ke jannah sebenarnya. Gitu. Jadi syarat kita Kejana itu bukan cuma berilmu saja, tapi kita wajib untuk mengikhlaskan dan dengan keinginan kuat untuk ke surga. Bukan keinginan kuat untuk mempertahankan hizb atau golongan saja. Uh, kitab ini adalah salah satu kitab yang sebenarnya uh, kalau dibaca jika ada terjemahannya Indonesia, tapi sebenarnya ada. Apa namanya? kalau yang jadi akbar Akbar nah, Akbar Media. Oh, udah ada. Iya, kunci kebahagiaan. Berapa sih? Nah, itu saya cuma satu buku, kayaknya ringkasan. Eh, itu ringkasan itu. Tapi yang tentang ilmunya dibahas sampai 34 buku. 34 <clears throat> buku? 34 buku itu 34 buku. ilmunya, poin-poinnya. Iya. Miftah dari ada Arabiknya. Itu gede gak? Tebel bukunya? Segini. doang. Nah, itu ringkasan. Karena kita tahu dari seada ini tiga jilid. Gak mungkin Indonesia satu jilid. Itu luar biasa itu. Kalau hurufnya kecil baru ya. Uh, eh, kitab dari Miftah dari Sa'adah ini uh, pertama mem, uh, apa judulnya tadi bahasa Indonesia kunci bahagia. Uh, cetakan tahun berapa? Mana ada PDF-nya? PDF-nya. Iya PDF-nya ada ya. Iya waktu itu pernah lihat sih. Tapi terjemahan barunya yang yang full itu kalau mudah-mudahan ada ya. Ini tahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini kita punya. Tapi cetakannya saya lihat kurang bagus cara tulisan. Tapi bagaimanapun isinya bagus dan tahqiqnya juga bagus. Uh, ini yang juga, ada juga tentang berkaitan dengan ilmu dan berkaitan dengan ilmu itu hampir satu satu jilid ini dibahas tentang ilmu di sini beliau menafsirkan ayat Ali Imran ayat 18 ini yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu dan seterusnya. Itu satu ayat tersebut ditafsirkan dari halaman 219 sampai halaman 500-an sekian gitu, sekitar hampir 300 halaman atau lebih lebih dari 300 halaman. Tafsir satu ayat saja. Dari satu ayat ini beliau menampilkan sekitar 150 poin faedah dari ayat ini. Syahidallahu wa la ilaha illahu wal malaikatu dan 150 poin. Kemudian itu kan yang jilid pertama. Jilid kedua dan jilid ketiganya beliau berbicara tentang penciptaan alam semesta secara umum dan secara terperinci. Misalnya kenapa suara bayi ini, terus binatang ini, dan semuanya ini bukan kita Tibun Nawawi bukan. Itu ada tapi diringkas. Iya, diringkas itu nggak cukup, nggak cukup. Walaupun beliau hanya menjelaskan secara global dan tidak secara kedokteran detail kemudian menyebutkan yang ada unta-unta itu. Semuanya, bukan unta, banyak banyak sekali, banyak sekali. Ada unta Ada diantaranya. antaranya. Tapi ini tidak berkaitan dengan pengobatan, melainkan berkaitan dengan keilmuan semacam ada ilmu geologi masuk, biologi juga masuk, kemudian antariksa dan sebagainya itu ada sedikit-sedikit masuk. Kalau misalnya bunda bawinya Ibnu Qayyim itu kan sebenarnya masuk ke dalam kitab Zadul Ma'ad ya. Kemudian dipisah oleh ulama sehingga menjadi satu kitab sendiri bunda bawi Jadi kalau misalnya atum beli kitab Zad Al-Ma'ad kalau nggak salah tujuh jilid itu ada cetakan yang di yang, yang di toko buku ya benar yang di toko buku <laughs> percetakannya di pasar itu uh, pokoknya gitulah ceritakan siapa itu tujuh jilid ya nah itu di dalamnya jilid ke lima eh jilid ke enam kalau nggak salah itu khusus tipe Nabawi itu jadi kalau misalnya tuh beli tipe Nabawi dan juga beli kitab Zadul maat itu sama aja sebenarnya bahkan Zadul maat lebih menguntungkan ya nah Zadul maat itu kitab yang dianjurkan oleh banyak para masyayikh untuk membacanya yang lengkap bukan Mukhtasar Zadul Ma'ad karya uh, ringkasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lain lagi. Maksudnya Mukhtasar ringkasan itu. Nah, ini jilid pertama tentang ilmu, jilid kedua dan ketiga tentang penciptaan alam semesta dan sebagainya. Kalau misalnya antum baca itu berfaedah sekali. Bahasa Inggrisnya ada versi Inggrisnya, bahkan versi Inggrisnya itu ada gambar-gambarnya. Digambarkan, dibuktikan dengan gambar-gambar. Ada PDF-nya itu, cari aja. The Reflection of Ibnu Qayyim atau apa gitu judulnya ya cari aja refleksi Ibnu Qayyim atau apa gitu refleksi bukan pijat-pijat gitu tapi <laughs> itu cari aja itu tapi dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa yang ya, anak sendiri nggak mengerti ya karena ada istilah-istilah kemudian yang dibuat oleh mereka yang Allah alam maksudnya <clears throat> itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang luar biasa nah di antara faidah yang pertama adalah di antara faedahnya yang pertama adalah istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Bahwasanya kita lihat tadi syahida menyatakan Allah telah menyatakan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia dan juga selain Allah malaikat juga menyatakan itu dan juga ulul ilm orang yang beriman yang berilmu. Nah, ilmu di sini adalah ilmu syar'i tentunya di sini mencakup di dalamnya baik itu jin dan manusia. Ya. Jin dan manusia. Berarti Allah Taala kemudian malaikat dan jin dan manusia yang berilmu. Itu mereka adalah yang mentahkid bahwasanya la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan mereka menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya keadilan tertegak adalah keadilan berkarakter la ilaha illallah. Itu yang pertama itu fadilah orang-orang berilmu berarti bersaksi bersama Allah dan malaikat bagaimana bagaimana kita membayangkan kemudian iqtiran syahadatuhum syahadatihim bi Uh, eh, jadi yang tadi sebenarnya sudah terkandung sini dua dan tiga. Bagaimanapun jika Allah Subhanahu wa taala telah mengkorinkan, menyelaraskan syahadat antara Allah dan juga malaikat dan juga ahlul ilm, maka itu sudah merupakan fadilah yang sangat tinggi. Di sini kenapa dibedakan ahlul ilm dengan selainnya? Beda. Tidak, tidak sama kan orang-orang yang berilmu dan tidak. Karena orang-orang yang berilmu lah yang berhak untuk masuk surga dan juga berhak bertemu kepada Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan jantung yang selamat. Kemudian bahwasanya di dalam ayat ini itu mencakup di dalamnya tazkiyah. Tazkiyah itu kalau dalam bahasa kita rekomendasi. Ya. Misalnya atau mau masuk ke kampus tertentu, nah kampus itu mensyaratkan adanya tazkiyah dari tokoh masyarakat misalnya. Nah itu tadi artinya rekomendasi bahwasanya antum itu layak masuk ke sana. Antum selamat dari kecacatan mazhab atau manhaj misalnya. <laughs> Kemudian uh, faedah lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyamakan antara orang yang berilmu dan yang tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyamakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kenapa? Orang berilmu itu lebih berpotensi untuk ke surganya. Sementara orang yang tidak berilmu lebih berpotensi sebaliknya kan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun" ah, di surat Az-Zumar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mirip dengan itu, "La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Siapa yang menang? Ashabul jannati umul faizun. Nah, yang menang. Kemenangan itu hakikatnya ada nanti, kemenangan di akhirat. Maka di dalam surat Ali Imran, "Faman zuhzihan nari wa udkhilal jannati wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Itu hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan dan hakikat kebahagiaan paling paling intinya kebahagiaan. <clears throat> Yang kali ketika kita mempunyai orang tua yang bisa sudah meninggal dan yang masih muslim, maka ia melayak didoakan adalah apa? Robbi firli wali wali warhamhuma kama bayi shaghira. Kenapa kenapa kita meminta ampunan? Karena dari ampunan itu ada zuhziha anin nar, dilewatkan dari neraka, udkhilal jannah dan dimasukkan ke surga. Itu udah kemenangan kita doakan kemenangan seperti itu. Bukan doa-doa lainnya seperti doakan mudah-mudahan bisa memberi berkah kepada rumah kita dan sebagainya enggak itu enggak ada tanggung pautnya mereka doa kita doakan supaya nanti ketika berkeliling di malam ke-40 jangan sampai jadi arwah penasaran atau mengganggu kita dan sebagainya justru kalau misalnya kita mengadakan ritual semacam itu dan meyakini bahwasannya di antara mayit itu ada yang rohnya kemudian bangkit kemudian mengganggu karena penasaran mengganggu rumah bulan itu justru kita menuduh mereka sebagai pengganggu dan kesian dia sedang di kuburan kemudian dituding diakini oleh kita sebagai pengganggu kasihan sekali itu apakah kita mau nanti kalau kita udah mati kita udah mati urusan dengan malaikat dan urusan dengan azab kubur dan sebagainya masih di, disangka orang-orang kita keliling kasihan banget di antara penghuni kubur banyak yang disisa kan dan mayoritas siksaan azab kubur disebabkan apa? Kencing. Nah, disebabkan kencing. Enggak menjaga air kencing yang menciprat ke dalam ke pakaian atau ke tubuh. Apa sih kok kok bisa gitu? Hal perkara kecil itu. Karena apa? Kemudian apa? Sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah berarti kan sama aja enggak sholat. Walaupun dia enggak sadar, tapi itu karena dia meremehkan menunjukkan orang yang kencing yang nggak dijaga aja seperti itu, apalagi orang yang memang nggak sholat. Maka jangan salahkan siapa-siapa jika ada kubur menantinya, Nabiullah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Ahmad dalam kitab Az-Zuhud juga dan At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir sebagaimana ditakik oleh Syekh Ali. Kafa bi khasyiyatillah ilma bin billahi Cukuplah dengan takut kepada Allah sebagai ilmu dan cukuplah dengan ketertipuan akan mengetahui Allah sebagai kejahilan. Arti maksudnya orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut berilmu. Adapun jika orang tersebut memang dia memiliki perbendaharaan keilmuan, namun dia justru tertipu dengan keilmuannya, maka itu adalah kejahilan sebenarnya. Itu adalah kejahilan karena dia tertipu oleh dirinya sendiri dan tertipu karena perbendaharaan ilmunya. Ini menunjukkan dia tidak bisa memanage jiwanya dan juga keilmuannya. Dan anda tahu apa arti safi? Bodoh ya. Safi itu orang yang tidak bisa memanage apa yang dia punya ya kan? Makanya dalam Al-Baqarah Wa idza qila lahum aminu kama amanu sufaha. Astagfirullahalazim, Wa idza qila lahum aminu enggak, enggak, bukan gitu. gimana? Wa idza qila lahum aminu aminu wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha alaina hum sufaha ya kan. Dan jika mereka dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana sebagaimana berimannya orang manusia yaitu para sahabat pada saat itu mereka berkata apa qalu ama minu kama amana sufaha apakah kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu sufaha jamaah dari sapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan membalas Ala innahum humus Justru mereka itulah sufaha, orang-orang yang safi. Kenapa? Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak bisa memanage kebenaran tersebut pada diri mereka. Itu yang disebut safi. Dan sufaha itu kadang bisa disebut untuk anak kecil dan juga wanita. Dalam surat An-Nisa. Ya. Wala tutus sufaha amwalakum dan janganlah kalian memberikan orang orang-orang yang sufaha yang tidak bisa memanage harta kepada orang-orang tersebut yaitu anak kecil dan juga kaum wanita. Nah, itu ada rinciannya. Nah, tafsiran salah satu tafsiran ulama itu apa sufaha di sini adalah nisa wanita. Ada juga menafsirkan anak-anak kecil. Yaitu safi itu orang-orang bodoh yang tidak bisa memanage apa yang dia punya. Sebagaimana Orang-orang yang berilmu namun tidak bisa memanage ilmunya Sehingga yang terjadi justru dia menyebarkan hal-hal yang buruk Wa ma'naha dan maknanya adalah La ma'buda haqqun illallah illallah wahdahu Tidak ada yang ma'bud disembah, diibadahi Yang berhak, secara hak, secara benar Illallah kecuali Allah wahdahu bisa juga wahduhu, wahul wahduhu. Ilallah wahduhu satunya, satu esa. La ilaha. Jadi kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau kemudian menuturkan bahwasannya dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung dua isyarat. Yang pertama adalah isyarat nafi, yang kedua ada isyarat isbat. Pertama isyarat nafi berarti isyarat meniadakan, yang yang isbat berarti isyarat menetapkan. Kalau misalnya kita meniadakan kemudian menetapkan itu sama saja kita mengkhususkan apa yang ditetapkan dan kita menghilangkan apa yang ditiadakan. Kita lihat ini. La ilaha tiada ilah. Nah, di sini apa? Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafian sebagai penafian, peniadaan. Jami' semua ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah min dunillah selain Allah. Jadi ilah itu kan banyak. Nah, di sini kita menafikan semua sesembahan tersebut. Kemudian setelah kita menafikan, kita memberi isbat dengan adanya istisna, pengecualian. Illallah, illallah di sini istisna, pengecualian, kecuali Allah taala. Nah, di sini isyarat illallah adalah Musbitan al-ibadata lillahi wahdahu. Musbitan artinya adalah mengisbatkan. Sidang isbat artinya apa? Penetapan. Kapan kapan waktunya imsak? Apakah besok atau kapan? Penetapan. Sidang isbat. Musbitan al-ibadah uh, apa namanya? Musbitan. penetapan al-ibadah penyembahan lillahi wahdahu kepada Allah semata. Maksudnya semata di sini secara esa, secara tunggal. La syarika lahu fi ibadatihi. Tiada sekutu. Sekutu berarti semisal dan juga yang ikut serta dengannya. Padanya fi ibadat ibadatihi dalam menyembah terhadapnya, dalam menyembahnya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi sebagaimana bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala laisa tidak ada baginya syarif sekutu fi mulkihi dari segi kerajaannya. Dari segi kerajaannya tidak ada yang sepadan dengannya. Bahkan jika ada kerajaan selain kerajaannya, maka ketahuilah bahwasanya kerajaan itu masuk di dalam kerajaan Allah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawlu ta'ala dan tafsirnya alladhi yuwaddihuha yang menjelaskannya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Mumtaz, Masya Allah Tolib mithali, ini harus tolib yang perlu dicontoh Wa idh qala rabbuka lil mala Astagfirullahaladzim Wa idh qala Ibrahim uli abihi Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Wa qaumihi dan kepada siapa? Kaumnya Di sini menunjukkan apa? Li abihi kepada ayahnya Berarti yang lebih dekat dulu dan juga kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin" dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian kaumnya dan kaumnya. Ayat nah, maksudnya apa? Dan berilah peringatan setelah keluarga terdekat ya kaumnya, bangsanya. Jadi kalau misalnya seseorang berasal dari Indonesia, jangan kemudian menjadi dai di Afrika. Indonesia masih butuh kita. Kenapa justru pergi ke Afrika? Ya, gitu ya. Inna ni barok sesungguhnya aku barok barok itu berlepas diri tidak bertanggung jawab terhadap apa mimma ta'budun terhadap apa yang kalian ibadahi kepadanya terhadap apa yang kalian sembah aku berlepas diri dari itu semua ladzi fatarani kecuali yang telah menciptakanku Fatoron, fatora artinya apa? Menciptakan ya. Sebagaimana surat Fatir artinya pencipta. Fatoroni yang menciptakanku, Fa'innahu sayahdin. Sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala sayahdin. Maksudnya di sini ada adalah sayahdini ya. Sa di sini artinya akan akan. Yahdi artinya memberi hidayah. Ni di sini aku sebagaimana ah, astagfirullah. Fa innahu sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala akan memberiku hidayah itu maksudnya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi dan ja'ala dia telah menjadikannya kalimat baqiyah. Baqiyah kalimat artinya tadi kalimat apa? La ilaha illallah ya. Baqiyah kita tahu artinya baku apa? Baka kekal. Baka artinya kekal, ya, itu tinggal. Bakiyah tetap kekal fi aqibihi. Akib di sini kalau misalnya aqib artinya apa? Aqibah yaqbu. Setelah berselang setelah ya kan. Makanya ada akibat artinya apa? Karena ada sebab. Sebab itu terjadi sebelum. Kalau misalnya akibat terjadi setelah. Kemudian ikob, arti ikob, hukuman, punishment. Punishment itu terjadi setelah pelanggaran, bukan sebelum melanggar baru dihukum. Enggak, dihukum dulu baru melanggar, nggak mungkin kan? Nah makanya via akibihi setelahnya maksudnya apa? Keturunannya, keturunan setelahnya. Jadi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kekal terhadap maksudnya kekal ini berlangsung terus untuk seluruh keturunannya. la'allahum yarji'un semoga mereka semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala makanya Allah eh, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan Ibrahim id qala rabbuhu aslim ketika yakni yakni uh, eh, robnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata aslim berislamlah qala aslamtu li rabbil alamin Dia berkata, aku telah menyerahkan diri, aku telah berislam pada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahim wa biha Ibrahimu banihi. Dan Ibrahim telah memberi wasiat kepada anaknya dan juga wa Yaqub dan juga Yakub pun begitu. Ya baniya, wahai keturunanku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah istighfar. Istighfar artinya apa? Ikhtaro memilih. Makanya Mustafa artinya apa artinya? Yang terpilih itu Mustafa. Artinya Mustafa itu seperti Mukhtar, terpilih. Inna Allah astafa lakumuddin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih bagi kalian sebuah agama Maksud di sini agama bukan sebuah Satu agama Fala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berislam. Oke, kemudian berikutnya dalil wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah qauluhu ta'ala dalil syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Allah perkataan Allah Subhanahu wa taala laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan telah datang bagi kalian atau pada kalian seorang rasul min anfusikum yaitu dari jiwa-jiwa atau dari diri-diri kalian juga yaitu imma dari manusia manusia seperti kalian atau dari golongan kalian dari dari bangsa kalian antum faiz awal juara pertama ringi pertama untuk sementara dari golongan kalian dari suku Arab Quraisy Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan bagi kalian seorang rasul. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz di sini berat atasnya ma'anittum apa yang kamu derita. Maksudnya dia pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebani dengan apa yang kalian derita, apa yang telah menderita kalian. Kemudian harisun alaikum bil mu'minin. Haris itu artinya apa? Hah? Ah, Haris itu menginginkan sangat nah, Sangat menginginkan Maksudnya sangat menginginkan apa? Sangat menginginkan keselamatan Kalau di Indonesia ada yang namanya hasrat Tapi sebenarnya hasrat itu kalau bahasa Arab artinya penyesalan Artinya gitu Hasrat dalam bahasa Arab penyesalan Jangan-jangan ini karena terbalik ya. Jangan-jangan terbalik Indonesia itu kadang yang memahami uh, eh, uh, eh, derivasi kata Arab kemudian diadopsi oleh Indonesia dan dipahami dengan salah ya. Atau terbalik lafalnya. Kemudian dipahami dengan salah. Seperti harisun, apa arti harisun? Hirs, hirsornya uh, keinginan yang sangat hasrat ya. Kita punya hasrat. Tapi kok hasrat dalam bahasa Arab hasratun ya. Melayunya kan hasra, hasratun aslinya hasratun ya. itu penyesalan tapi kita memaknainya sebagai hasrat apa keinginan yang sangat padahal asal maknanya apa penyesalan tadinya apa kita ingin haris hirs gitu ya tapi kemudian kebalik huruf ro dan huruf s kalau hirs r duluan baru s tapi kita s duluan baru r hasrat kebalik mana? Sebagaimana misalnya marah, apa arti marah? Marah kan gejolak jiwa, emosional, naik naik pitan, naik apa? Marah, marah kita tahu marah. Marah berasal dari bahasa Arab. Marah dan marah itu artinya gembira. <laughs> iya, marah itu adalah faroh. Faroh itu artinya apa? Gembira dan kadang farah diartikan gembira kesombongan bisa. Makanya innallaha la yuhibbul farihin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang-orang yang bergembira dengan kesombongan. Itu marah dari kata marah. Salah kita sebenarnya. Tetapi ya sudah menjadi uruf. Hakikat harfiah ya sudah kita ikuti marah ya marah. Enggak perlu disalahkan. Ya. Ada perempuan namanya Farah ya. Nah, farah kita artikan apa? Parah. Justru kembali sekali. Nah, kemudian untuk yang Jawa juga kemudian terinfluence dari bahasa Arab misalnya uh, kita punya kan kolom. Uh, ah, kolom apa kolom? Kolam, kolam. Kolam itu kan pena. Kolam kita tahu apa? Ya kolam, air isinya. Uh, air isinya baik itu air susu ya jadi lagu nantinya kan atau air apalah terserah yang penting isinya kolam nah kolam di sini kalau diarahkan kan dari kolam pun pena nggak ada kaitannya dengan ini dengan kulem tetapi asal dari kolam itu adalah dari Jawa kolah <laughs> ya, ya kan kolah ada di Jawa kan atau ah ini Jawa Timur kan Nah, pola, pola dalam bahasa Jawa, Jawa Tengah ya terutama ya. Kalau Jawa Timur mungkin istilah berbeda. <laughs> Pakai itu. Hah? Pakai Iya bisa pola, bisa pula. Di Jawa, Jawa Tengah maksud saya. Ya. Mungkin beda ya dengan Jawa antum mungkin. Kalau di Jawa yang bagian Solo dan sekitarnya itu biasanya disebutnya pola. Hmm. Solo dan sekitarnya ya. Kalau di atasnya daerah Hijaz <laughs> Jadi emang kan di bawahnya itu kan daerah Solo dan juga uh, apa Tawangmangu dan juga Boyolali, kemudian ke bawahnya Wonogiri, kemudian bawahnya ada Jogja kan. Nah mungkin di sana lebih merojikan dengan logat jahiliyah pola. <laughs> nah kemudian kalau di atasnya kan ada Palestina di atasnya, <laughs> ada Kudus. Kudus itu artinya dari Kudus. Ah, Nah, itu kan kolah dari asal dari kulah. Ada yang kulah dan itu lebih fasih daripada yang kolah. Nah, kulah berasal dari bahasa Arab, dari hadis Nabi. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabath. Kullah. Kullah itu seukuran sekitar berapa liter? Uh, kalau dikilogramkan sekitar hampir 200. Kalau dikilogramkan. Hmm, sekitar itu ya. Coba dicek lagi ya. Nah hilang lagi pengetahuan tentang itu. Nah, jadi aslinya kolam itu berasal dari kolah, kula, kolah berasal dari kulah, kulah berasal dari bahasa Arab kulah. Nah, itu air yang dipakai yang sekian itu, sekian ukuran. Jadi ini ada tahrif namanya. Tahrif itu penyelewengan lafal. Ya, itu asalnya. menafsirkan ayat ya kita. <laughs> Surat At-Taubah kita tafsirannya ke sana. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yaitu menginginkan sangat menginginkan keselamatan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim terhadap orang-orang mukmin mereka saling uh, dia berkasih dan sayang. Rauf itu berkasih dan rahim sayang. Itu sifat untuk rasul ya Kemudian ada juga dalil wa dalilus salati wa zakat. Dalil salat dan dalil zakat. Wa tafsir tauhid dan tafsir yaitu pemahaman tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru dan dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah kecuali mereka agar mereka apa? beribadah kepada Allah mukhlisin memurnikan baginya agama sebagai orang-orang yang lurus memurnikan ketaatan mukhlisin memurnikan ketaatan atau penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala lahuddin baginya agama hunafa jamak dari hanif yaitu orang-orang yang lurus wa yuqimus salata dan e, mendirikan salat, menunaikan salat, wa yu'tuz zakat dan apa? Ma, ma, mengerjakan zakat, mendatangkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah dan itu adalah din agama yang yang lurus. Kemudian ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا وهي وراء وراء بريمان كتب عليكم الصيام telah kutip di sini artinya telah dicatat maksudnya telah diwajibkan atas kalian puasa asyam kama kutiba alal ladina min qablikum sebagaimana telah dicatatkan atau diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga puasa. La'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya syariat puasa itu ada sebelum syariat Nabi sudah ada. Setelah syariat Nabi Muhammad SAW sebelumnya sudah ada syariat puasa. Coba kita buka sedikit tafsir Al-Qurtubi Eh, jilid 2 halaman 184. Imam Al-Qurtubi berkata, "Fa inna Allah Ta'ala kataba 'ala qaumi Musa wa Isa shawma Ramadhana faghayyaru." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat atau telah mewajibkan atas kaumnya Nabi Musa dengan Injil dengan Taurat dan juga kaumnya Isa dengan Injil saum Ramadan yaitu puasa Ramadan Faghayyaru dan mereka telah Ghayyaru, ghayyaru, ghayyaru Telah mengubahnya Telah mengubahnya Bagaimana caranya? Wazada ahbaruhum alaihim Ashrata ayyam Dan diantara uh, Diantara ulama mereka Ulama Nasrani Menambahkan syariat tersebut Sepuluh hari Jadi setelah Ramadan Ada juga sepuluh hari tambahan Thumma maridho ba'du ahbarihim. Kemudian sebagian pendeta mereka yang menentukan syariat tersebut sakit. Ketika 30 eh, 29 puasa misalnya 29 hari berturut-turut puasa kemudian sakit. Ah, apun, kemudian ditambahkan 10 hari. Berarti 39 atau anggaplah 40 secara umum. Diumumkan di generasi saja 40 hari puasa ya. Sakit kan? Nah, ketika sakit, fanadharu in syafahullahu ayyazida fi shaumihim 10 ayyamin fa'ala. Kemudian mereka bernazar pas sakitnya itu, mereka bernazar. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya ini, maka dia mereka akan berpuasa 10 hari lagi. Kemudian sembuh. Akhirnya bernazar 10 hari lagi. Fasoro saumun nasoro, khomsina yoman maka jadilah puasanya kaum Nasrani pada saat itu 50 hari. Nah, sekarang boro-boro. Satu hari nggak kuat mereka. Satu hari saja nggak kuat karena apa? Cacing-cacing hasil memakan babinya itu nggak kuat menahannya. Karena babi kan juga terkenal suka main di lumpur dan juga makan semaunya dan sebagainya. Ya makanya makanan itu mempengaruhi kejiwaan seseorang. You are what you eat katanya ya. Tapi memang benar. Tapi bukan berarti jika orang sudah makan seperti itu maka dia menjadi sepertinya begitu saja, enggak. Kalau misalnya begitu, anak jadi ayam terus setiap hari. Anak anak sehari-hari makan ayam mana. Dan makan ayam juga bagian dadanya sering. Apa artinya itu? Oke. Dan di sini beliau rahimahullah kemudian menuturkan sebuah hadis yang disanatkan dari Daufal bin Hanzalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kitab ini tidak ada takrijnya sehingga eh, kapan-kapan uh, saja mungkin bisa kita ketahui. Kemudian wadalilul haji dalil untuk haji adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi آيات Di dalamnya terdapat uh, ayat-ayat uh, yang jelas. Maqamu Ibrahim yaitu apa? Maqamnya Ibrahim. Bekas atau jejak maqam atau tempat berdirinya Ibrahim. Wa man dakhalahu dan barang siapa dakhalahu yang memasukinya kana aminan maka dia akan aman. Walillahi 'alan nasi dan hak Allah milik Allah 'alan nas atas hambanya, atas manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan oleh manusia. Apa haknya Allah? Hajjul baiti, yaitu berhaji atau haji haji secara bahasa artinya adalah al-qasd. Artinya adalah menuju, menuju, memaksudkan dan hak Allah atas manusia adalah menuju al-bait, berarti pergi ke bait tersebut. Ke Allah al-Haram. manis satu ilaihi sabila, tetapi kewajiban tersebut bersifat muqayyad, yaitu terkait dengan kemampuan. manis istata'a barang siapa ya mampu ilaihi menuju kepada al-bait, menuju pada bait tersebut dari segi sabila, dari segi jalan Nah, para ulama menafsirkan kemampuan di sini adalah kemampuan secara bekal dan jalan. Bekal di sini bisa berupa uang dan juga bisa berupa kesehatan. Jalan di sini bisa berupa keamanan jalan dan juga wasilah menuju yang seperti pesawat atau pesawat laut, eh kapal laut dan pesawat terbang atau ojek kalau ada ya. Kalau misalnya orang Mekah juga atau orang Madinah pakai ojek motor ojeknya pakai unta gitu kan. <laughs> Waman kafaru dan barang siapa yang kufur fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala ghaniyyun 'anil 'alamin maksudnya tidak membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Jadi ente mau ente mau kufur, ente mau apa, ya itu nanti urusan ente nanti. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan keimanan ente, tidak membutuhkan amalan ente, tidak membutuhkan harta ente. Jadi mau kufur, ya sudah ayo, nanti lihat balasannya. Oke. Okay. Sampai situ aja insya Allah. Saya tidak perlu menanyakan apakah ada pertanyaan atau enggak. Yang mau nanya silahkan, yang enggak mau nanya ya silahkan. Ya. Baik, jadi insya Allah kita teruskan nanti. Uh, kita teruskan insya Allah. Ardai, Nawawi perlu istirahat atau enggak? istirahat dulu antum pasti perlu istirahat karena antum paling lama paling lama belum datangnya ya oke silahkan